Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Yang sebelumnya kita sudah membahas kalamnya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sangat bagus sekali. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa intifa'i syar'i anhum wad-darar. Sekarang juga pembahasan sangat bagus juga sekarang. Pantunnya mudah dihafal juga. Kalau oh, sebelumnya mudah soalnya sekarang qala al-mu'allifu asbahullah thumma far'a 'ala hadzal qaul. Kemudian ucapan yang pertama kemarin itu nah tercabang dari ucapan tersebut. Apa ucapan yang, yang pertama kemarin? Yang sudah kita lewati ucapan siapa? Ucapan al-Imam Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i syar'i anhum wad-darar. Sekarang kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurru naqad mana'ah Nah, coba antum baca yang keras. Ada kitabnya enggak? Nah, barakallahu fikum. Antum baca yang keras. Pantunnya itu. Antum Apa? Ewa, itu udah dihafal kan? Fa amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Itu mudah juga seperti yang pertama kemarin. Apa artinya? Setiap perkara yang bermanfaat itu sungguh telah disyariatkan dan setiap perkara yang membahayakan kita sungguh telah dilarang oleh syariat. Itu artinya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah jami'u ma azza wa jal ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam nafi'un. Seluruh apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat. Semuanya. Semuanya apa? Bermanfaat lakin minhuma yadhhar naf'uh wa ya'ti bayyinan likulli ahad akan tapi ada di antaranya yang nampak manfaatnya nampak jelas dan datang penjelasannya nah barakallahu fikum untuk setiap orang wa minhu ma la yadhhar naf'uhu lil khalqi illa ba'rain dan di antaranya juga apa ada syariat yang apa yang tidak nampak atau belum nampak manfaatnya kepada makhluk kecuali apa kecuali setelah beberapa saat. Jadi nampaknya nggak langsung. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Sekarang ketika kita memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, terkadang kan nggak nampak, tapi nanti di akhirat nampak gitu loh pengaruhnya. Paham ya? Kita dapat pahala, ya enggak? Dihitung pahala kan itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkadang kelihatannya apa barakallahu fikum hafizakumullah, misalkan kita melakukan suatu amalan, nampaknya enggak ada faedahnya nampaknya. Berdakwah sehari, dua hari, Berdakwah itu kan tukang syariat kan ya. Sehari, dua hari, tiga hari kayaknya enggak nampak itu. Nampaknya nanti. Nampaknya nanti. Sudah kita lewati kan pembahasannya. Terkadang orang berdakwah itu nampak hasil dari dakwahnya itu setelah yang mendakwakan meninggal dunia. Mungkin enggak itu? Mungkin. Ada juga ketika dia berdakwah langsung nampak, "Wah, Masya Allah sebulan nah tobat dari hizbiyahnya misalkan awal mulanya di atas kesesatan misalkan. Nampak itu ada juga. Kita lihat di sini. Lakin fin nihayah yadhar anahu nafi. Akan tapi di akhirnya eh, di kemudian hari nah, nampak bahwasanya itu bermanfaat. Faham belum? Nah, mungkin ketika kita mendakwakan awal mulanya ini kayaknya enggak ada manfaatnya nih kelihatannya. Kayaknya enggak berkembang, tapi ternyata di akhir hayatnya itu berkembang. Nah ya, di akhir dakwahnya itu berkembang itu loh. Seperti itu na'am kalau fikum. Jadi perkara yang syariatkan itu semuanya apa? bermanfaat. Na'am barakallahu fikum. Antum belajar sehari, dua hari, tiga hari. Nampaknya kan kelihatannya wah kayaknya enggak ada perkembangan kita ini enggak bermanfaat, tapi nanti bermanfaat nanti. Belum. Antum belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, kelihatannya kan enggak bermanfaat, tapi suatu ketika nanti antum merasakan manfaatnya. Belum. Karena pelajari ilmu itu kan termasuk perkara syariatkan sehingga manfaatnya ada. Wal murad kita lihat wal murad bisyar'i bisyara'ahu Huna annahu adina fih, maksudnya syariat itu mengizinkannya. Fa in kana ibadatun fa Kalau seandainya fa in kana ibadatan fa Kalau seandainya nah yang diizinkan tersebut adalah ibadah, berarti itulah yang diperintahkan. Wa in kana ghairu ibadatin fa mubah. Kalau seandainya bukan perkara ibadah, maka itu perkara yang mubah diperbolehkan. Fa kullu syai'in fihi naf'un fa inna syar'a qad syara'ahu masyaallah. Setiap sesuatu segala sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, maka syariat ini apa? Syariat ini mensyariatkannya. Paham ya? segala sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, maka apa? Maka syariat ini mensyariatkannya. Mohon insyaallah ya. Naam. In kana ibadatan, kalau seandainya bentuknya adalah ibadah, falyata'abbad al-insan bihi. Maka seseorang hendaknya beribadah dengannya, karena itu adalah perkara ibadah. Wa lam yakun ibadatan, kalau seandainya perkara tersebut bukan ibadah, fayatamatta' bihi, maka hendaknya seseorang tersebut apa? Yatamatta' bihi, bersenang-senang dengannya haitsu abahallahu azza wa jalla karena Allah Taala membolehkannya Karena Allah Taala apa? memperbolehkannya. Qala azza wa jalla fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala berfirman ketika mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrim alaihimul khaba'ith dan zat yang telah menghalalkan bagi mereka apa? perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang halal dan mengharamkan atas mereka khaba'ith yaitu perkara-perkara yang jelek, keji, haram, fal aklu wasyurb, wan nikah wal bai' wasyira' wal ijarah wal waqf wal rahn, kullu hadhihi nafi'ah. Ya enggak? Makan, minum, maka yang namanya makan, minum, nikah, jual beli, ijarah yaitu nah, barakallahu fiikum mengontrakkan atau menyewakan wal waqf dan mewakafkan wal rahn pergadaian kullu hadhihi nafi'ah. Semuanya ini bermanfaat. Paham ya? Semua ini bermanfaat. Qasyara'ahu Allah azza wa jalla qala Allah ta'ala Allah ta'ala sungguh telah mensyariatkannya sebagaimana firman Allah ta'ala huwallazi lakumul arda dalula famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini semua ditundukkan paham ya nah barakallahu fikum tunduk maksudnya tunduk eh, dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala maka berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki yang Allah telah berikan. Nah, barakallahu fikum dan nanti semuanya akan dikembalikan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita di sini wassalatu wazzakatu wasshaum wal hajj wal birru wassilatu wassidqu wal amanah. Maka salat, zakat, puasa, haji, berbakti, menyambung silaturahmi, kejujuran, amanah, wa ma dan yang semisal itu hada aidan qad Allah. Ini semuanya Allah taala apa? telah mensyariatkannya. Faham ya? Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah mensyariatkannya. Naam. Li'anna kullu hadhil asya' nafi'ah karena masing-masing semua perkara ini masing-masingnya bermanfaat. Nah, semuanya bermanfaat. Al-isar wa ta'awun, isar lebih mengedepankan kepentingan orang lain, wa ta'awun dan juga kerjasama. Nah, barakallahu fi isar itu maksudnya dia mengedepankan kepentingan orang lain daripada dirinya. Paham itu namanya isar. Naam, wa ta'awun, tolong menolong al birri wa taqwa dan perbaikan dalam apa dalam uh, telah menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan wa ighadhul malhuf dan memberikan perlindungan atau menolong orang yang apa terdolimi malhuf itu madlum malhuf itu artinya madlum nah barakallahu fikum dan memberikan perlindungan atau menolong orang yang terdolimi wa faqil asra dan juga apa nah membebaskan budak wa ghairi hada dan selain ini nah barakallahu fikum wa ghairu hada kulluhu nafi'un qasyara Allah semuanya bermanfaat Allah Taala telah mensyariatkannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat yang berikutnya, yang terakhir kita lihat sini. Fa in qala sekarang kalau ada orang berkata, yaridu ala hadil qa'idah datang atau yaruddu yaruddu atau yaridu yaridu ya kelihatannya ya telah datang suatu permasalahan, kalau seandainya ada permasalahan, nah barakallahu fikum di atas kaidah ini, anar riba nafiun. Nah, riba itu ternyata juga bermanfaat atau membantah, orang membantah berarti yaruddu ya. Yaruddu ternyata itu yang tepat. Yaruddu ala biasanya ya. Radda alam biasanya. Nah. Yang membantah kaidah ini seakan-akan terbantah kaidah ini yaitu ucapan an riba nafi'un. Riba itu bermanfaat juga riba. Wal qimar perjudian nafi'un, bermanfaat juga. Ya enggak? Yurabbih al-insan yarban nam. Yarbah al-insan fil riba wa fil qimar marabih katsirah. Famal jawab? Ini perhatian bapak ini bahaya ini. Kalau ada yang mengatakan riba juga bermanfaat, judi juga bermanfaat. Seseorang mendapatkan apa? Untung di dalam riba dan juga mendapatkan untung di dalam apa? Perjudian untung yang banyak gitu. Kalau menang kan untung. Riba dia nabungnya atau istilahnya apa minjamkan 5 juta dapatnya 10 juta, kata mereka ini yang termasuk apa? Untung katanya. Famal jawab apa jawabannya? Al jawab annaqul. Jawabannya kita katakan inna yahsul bihi minan naf' bahwasannya sesungguhnya apa yang dia dapatkan berupa manfaat yahsul bihi ad'afun. Nah, barakallahu fikum dia akan mendapatkan berlipat-lipat. Ad'afuhu minad darar ad-dunyawi wa minad darar al-ukhrawi. Tapi ingat ini, mendapatkan berlipat-lipat bahaya di dunia dan juga apa? bahaya di akhirat. Di dunia dia mendolimi orang lain, ya enggak? Di akhirat dia termasuk apa? Ancamannya neraka. Kita lihat. Fakat tawa'adallahu bin nari ala akhir riba. Sungguh Allah telah, telah mengancam, mengancam dengan api neraka orang-orang yang memakan harta riba. Wa amad darar ad-dunyawi adapun bahaya dari si dunianya fa innal makhudaminhu arriba ar-riba li'annahu dulima maka sesungguhnya orang yang diambil darinya riba itu merasa apa? Merasa terkena bahaya, merasa terganggu, merasa terdolimi. Li'annahu ini, karena dia didolimi. Ya enggak? Minjamkan 10 juta kembalikannya 12 juta. Dohirnya, dohirnya nolong tapi ternyata di situ mencekik. Yang riba itu seperti itu, hati-hati jangan sampai antum dipinjamin uang dari pihak bank kemudian sudah mengembalikan lebih itu jangan mau. Kalau sana enggak masalah. Dan perlu tampil juga ketika menjelang Idul Fitri, itu biasanya apa? Di pinggir jalan itu banyak orang jual uang, uang baru. Jangan beli antum. Kenapa kalau beli? Kalau beli dengan harga sama nggak masalah. seratus ribu, seratus ribu kalau mau. Kalau nggak mau jangan ada riba di situ karena nilai uangnya itu masih ada itu loh. Paham belum? Kecuali kalau mata uangnya sama-sama rupiah sudah nggak laku lagi. Taruhlah mata uang rupiah yang zaman dahulu lah taruhlah. 500 rupiah zaman zaman dahulu yang sudah nggak laku. Antum beli sepuluh ribu nggak masalah. Karena udah barang-barang koleksi bukan uang lagi. Paham Tapi kalau sama-sama lakunya, walaupun barangnya bagus, baru, ya, antum beli dengan lebih jangan. Riba di situ nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wa fil dikatakan kadzalik dalam perjudian juga seperti itu. Rubah Rubbama yakunu insanu yang kabiran. Bisa jadi orang itu kaya dan besar, summa yakunu fakiran muhinan. Kemudian tiba-tiba menjadi fakir dan hina. Fi sa'atin wahidah dalam sekejap, dalam satu jam. Orang kalau berjudi, kan seperti itu. Kalau kalah udah, dia awal mulanya bawa 1 M, 1 miliar. Dia akhirnya apa? Basangnya, istilah apa ya? Basang itu istilahnya. Istilahnya dia tuh nah barakallahu fikum ketika perjudian itu dia mengeluarkan banyak uang. Ternyata kalah, langsung fakir seketika itu. Langsung fakir seketika, hutang, digadaikan mobilnya, motornya, rumahnya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya mobil dijual, tanah dijual, rumah pun dijual. Dia pun akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Dijual juga pakaiannya gitu loh. Kami semuanya sudah enggak punya lagi, fakir karena sebabnya perjudian. Wa hadza darun 'adzim, ini ada bahaya yang sangat besar. Wa qad bayyana Allah dzalika fi qouli ta'ala wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Penting ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir" Kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang perjudian dan juga minuman keras. Katakanlah pada keduanya itu ada dosanya, ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum perlu perhatikan baik-baik. Naam. Satu contoh lagi. Wa ala hadza faruqubut ta'irat laysa haraman. Berdasarkan penjelasan ini, maka naik pesawat itu enggak haram. Nah, naik pesawat enggak enggak haram. Nah, barakallahu fikum. Antum pernah naik pesawat belum antum? Belum pernah? Kapan-kapan naik Insya Allah, maaf ya? Nah, barakallahu fiikum. Antum udah pernah ya? Udah pernah belum? Nanti naik kapan-kapan Insya Allah. Kita lihat sini. Jadi naik pesawat tuh enggak haram gitu loh. Wa illam takun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi walaupun pesawat tuh enggak ada di zaman Rasulullah. Eh? Pesawat memang enggak ada zaman Rasulullah sallallahu Yang ada tuh onta, keledai, kemudian apalagi barakallahu fiikum, kuda dan semisalnya. Tapi kalau pesawat enggak ada. Nah ini naik pesawat haram. Lah kenapa haram? Zaman Rasulullah nggak ada pesawat kok katanya. Kita lihat. Nyawa. Li'annahu nafi' karena naik pesawat bermanfaat. Coba kalau antum misalkan mau haji dari Indonesia ke Mekah sana, naik unta misalkan. Kira-kira sampai nggak? Sampai mungkin tapi lama gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu perbekalannya udah berapa itu naik unta dari Indonesia? Eh, nama ke Saudi naik unta. Nah, memang kalau bisa bagus, kalau bisa. Tapi kan Istilahnya apa? Istilahnya kan selama ada yang namanya at-taisirat, kemudahan-kemudahan, manfaatkan. Ini cepat naik pesawat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Waqat wujida jinsuhu ala ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam wahia as-sufun al-bahriyah masyaallah. Dan sungguh telah dijumpai yang sejenis di zaman Rasulullah SAW yaitu apa? Yaitu kapal laut. Sudah ada kapal lautnya? Ada enggak kira-kira? Ada kan kisahnya siapa itu? Kisahnya siapa? Yang terdampar di suatu pulau itu? Abu Ruqayyah Tamim al itu juga kapal laut juga awal mulanya kan? Nah, berarti menunjukkan kan ada itu loh. Ayo kita lihat, fatairat sufurun jawiyah wa hadhihi sufurun bahriyah. Allah ini kias bagus sekali ini. Pesawat itu adalah apa? Kapal terbang. Namanya kapal udara istilahnya ya. Sedangkan yang namanya nah barakallahu fikum kapal-kapal yang ada itu ya dikatakan apa? Kapal laut.